Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Kita lanjutkan kepada bab yang berikutnya قال المؤلف رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله نعم Bab yang menjelaskan tentang tafsir tauhid. Apa itu tauhid? Dan tafsir kalimat syahadat an la ilaha illallah. pada hakikatnya kalimat la ilaha illallah itu adalah at-tauhid. Pada hakikatnya kalimat la ilaha illallah itu adalah at-tauhid. Atas dasar itu kalimat ini diberi nama apa? Kalimatut tauhid. Diberi nama kalimat tauhid. At-tauhid sebagaimana pernah dijelaskan asal katanya di dalam bahasa Arab dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan asal kata dari kalimat bahasa Arabnya itu wahada yuwahidu tauhidan nah pinjem polpennya pinjem spidol boleh pinjem ya mana Oh di atas. Wahada yuwahidu tauhidan. Nah, ini asal katanya. Maknanya apa kalau begitu tauhid? Tauhid maknanya secara bahasa adalah ja'lu asy-syai'a atau ja'lu syai'i syai'an wahida. Menjadikan suatu perkara sebagai satu-satunya. Tidak ada yang lain. Menjadikan suatu perkara sebagai satu-satunya nggak ada yang lain, nggak ada yang sama, nggak ada tandingannya, nggak ada saingannya. Nah, ini tauhid secara bahasa. Kalau dalam istilah kalimat tauhid atau at-tauhid itu terbagi menjadi tiga sebagaimana sudah sering juga disampaikan. Yang pertama tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Ini yang pertama. Nah, al-uluhiyah. Ini jenis tauhid yang pertama. Al-uluhiyah. Nah, yang kedua dinamakan tauhid Antum? Ar-rububiyah. Nah, ar-rububiyah. Ini yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga Ziyad Yang ketiga tauhid apa Ziyad? Tauhid al-asma was sifat. Nah, pembagian ini dalam rangka untuk memudahkan kita di dalam memahami tauhid. Kalau sahabat nggak butuh sama pembagian seperti ini, karena memang langsung menerima ilmu itu dari Nabi dan langsung secara praktek mengambil pelajaran dari Al-Quran dan Sunnah melalui penjelasan Rasul. Tetapi para ulama kemudian meletakkan pembagian ini dalam rangka untuk memudahkan kepada kita tentang apa itu tauhid dan agar kita tidak bermudah-mudahan di dalam berupaya memahami tauhid. Yang kemudian sekarang oleh al-muallif oleh penulis akan dijelaskan tentang apa itu at-tauhid. Tauhidur rububiyah kalimat atau sebelumnya kal al-uluhiyah yang pertama asal katanya dari kalimat al-ilah pada kalimat la ilaha ini asal katanya al-uluhiyah diambil dari kalimat al-ilah diberi nama juga tauhid al-ubudiyah nah Diberi nama juga tauhidul uluhiyah. Kalau ditanya apa itu tauhidul ubudiyah, sama dengan tauhidul uluhiyah. Karena al-uluhiyah maknanya secara bahasa adalah al-ubudiyah. Nah. Paham ya ikhwan? Ini asal katanya. Kalau ar-rububiyah asal katanya dari kalimat ar-rabbu Ar-Rabb. Ini asal kata Ar-Rububiyah. Nah. Kok bisa al-ilah jadi al-uluhiyah, ar-rabbu bisa jadi ar-rububiyah? Ya tentunya ini dipelajari di dalam bahasa Arab. Nah. Ini asal katanya. Kalau al-asma was sifat maksudnya adalah al-asmaul husna dan as-sifatul ula. Nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Pentauhidan Allah pada sisi ini. Tauhidul uluhiyah atau diberi nama tauhid apa? Kamu kri? Nah, Isa, Abu Isa diberi tauhid apa? Nama juga apa namanya? Tauhidul uluhiyah diberi nama tauhid apa? al-ubudiyah. Nah. nggak apa-apa. Tapi jangan jauh-jauh safarnya. Pikiran ini kan bisa safar ya. Safar, tapi nggak enggak boleh kosor. Ya. Safarnya nggak membolehkan kosor. Nah. Nah, ada di sini badannya antum ini mungkin sebagian Eh, pikirannya ada yang di Surabaya, ada yang di tempat lain. Tapi jangan jauh-jauh saya ditinggal. Ya. Jadi tauhidul uluhiyah diberi nama tauhid apa? Al-ubudiyah. Ya. Asal kata tauhidul uluhi al-uluhiyah itu dari apa? Al-ilah. Asal kata ar-rububiyah itu dari dari apa Syafi' asal kata ar-rububiyah dari apa Ar-Rabbu Masya Allah Nah ini asal katanya Sudah sekarang kita mau masuk pengertiannya Kita mulai dari Tauhid Rububiyah dulu Nah Nanti kita kembali lagi Ar-rububiyah sebagaimana sudah kita ketahui asal katanya dari kalimat ar-rabbu. Nah, ar-rabbu. Ar-rabbu itu artinya mengandung tiga makna sebenarnya. Sebagaimana sudah sering dijelaskan, tapi nggak boleh bosan-bosannya karena masalah ini sangat penting. Ar-rabbu itu mengandung tiga makna sekaligus, yaitu sebagai khalik ya, bahwasanya Allah itu sebagai khalik pencipta alam semesta ya ar ini mengandung tiga makna satu Allah itu sebagai apa Al-Khalik yang kedua Allah sebagai Al-Malik yang ketiga Allah itu sebagai Al-Mudabbir. Al-Khalik artinya pencipta. Allah tidak hanya sebagai pencipta alam semesta, tetapi juga memilikinya. Nah. Dan tidak hanya menciptakan dan memilikinya saja, tetapi Allah jugalah yang mengaturnya. Nah, Allah juga yang mengatur semuanya. Rabbul Alamin. Kalau ada mobil Toyota diciptakan oleh siapa? Pabrik Toyota. Setelah itu dijual. Pabrik Toyota mampu memilikinya? Nggak mempunyai sudah, karena sudah dibeli orang. Ya. Setelah itu apakah boleh Toyota ngatur-ngatur? Saya kalau punya mobil Toyota mau saya ganti kacanya, mau saya ganti peleknya. Boleh nggak? Terus datang dari Jepang nggak boleh ini nggak bisa sudah milik saya sekarang saya yang ngatur bukan anda anda cuma fungsinya membuat saja tapi Allah subhanahu wa taala adalah sebagai ar-rabbu makanya diberi nama rabbul alamin pencipta alam pemilik alam pengatur alam Allah subhanahu wa taala sehingga tauhidur rububiyah maksudnya adalah pentauhidan Allah satu-satunya sebagai pencipta. Tidak ada pencipta alam semesta kecuali Allah. Yang kedua, pentauhidan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara kepemilikan. Tidak ada yang memiliki alam semesta ini kecuali Allah. Termasuk kita semua. Yang punya adalah Allah Subhanahu Yang ketiga, Allah sebagai mudabbir. Tidak ada yang mengatur alam semesta. Menerbitkan matahari dari arah timur, menenggelamkannya dari arah barat. Matahari dengan kepanasan, tingkat derajat kepanasannya sekian dan sekian. Tidak lebih dan tidak kurang, Allah yang mengatur. Kenapa bulan tidak panas? Kenapa bulan terbit di, di malam hari? Kenapa pohon ini buahnya manis? Kenapa yang itu tidak manis? Kenapa yang ini kecil? Kenapa yang itu besar? Kenapa cacing tidak makan daging kambing? Kenapa kambing tidak makan sate? Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhak mengatur itu? Allah satu-satunya. Nggak ada yang berhak mengatur. Nah, kecuali Allah Subhanahu. Tidak ada yang mampu mengatur itu semuanya kecuali Allah. Kalau kita sudah tahu seperti ini tauhidur rububiyah, nanti kita akan tahu jenis-jenis kesirikan Dengan kita dibantu mengenal apa itu makna tauhid. Kalau ada yang mengatakan seperti orang-orang Syiah di negeri Iran bahwa matahari tidaklah terbit dan terbenam kecuali minta izin kepada Ali. Itu bertentangan dengan tauhid apa? Hah? Yang mana? Satu, dua, tiga. Yang ke? Kedua. Abu Jahal tidak pernah berkata seperti itu. Grupnya Ahmadinejad ini sekarang ya. Yang sekarang dibangga-banggakan oleh kelompok-kelompok jihad. Seorang pemberani menentang Amerika kalau dahulu sebelum antum sebagiannya lahir. Khomeini. Ya. Dibangga-banggakan. Mereka di antara akidahnya meyakini bahwa matahari tidaklah terbit dan terbenam kecuali minta izin kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, syirik dalam perkara rububiyah. Nah, yang meyakini bahwa di sana ada wali-wali kutub yang ikut mengatur alam semesta, menggerakkan angin, menurunkan hujan, men menghindarkan dari musibah. Nah, Kira-kira itu masuk dalam hal apa? Pertentangan dengan tauhid yang mana? Ihsan rububiyah. Nah, kaum musyrikin Quraisy tidaklah menyekutukan Allah dalam perkara rububiyah. Nah, ini pengertian secara singkat tentang tauhidur rububiyah. Kemudian yang kedua adalah tauhidul asma was sifat. Pengkhususan Allah satu-satunya di dalam perkara al-asmaul husna yang jumlahnya 99 yang harus diketahui atau diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di kehidupan dunia ini ada 99 tetapi Allah pada hakikatnya memiliki nama al-asma al-husna yang banyak sekali yang nanti akan diberitakan oleh Allah kepada Rasulnya di hari kiamat atau yang sampai hari ini belum Allah beritahukan kepada kita. Nah, ini semuanya hanya untuk Allah. Begitu juga sifat-sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara nama-nama Allah? dari Asmaul Husna banyak sekali. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, al salam Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Ali, Al-Kibir, dan seterusnya. Nah, itu nama-nama Allah yang masing-masing namanya mengandung sifat Allah. Seperti nama Ar-Rahman, Allah memiliki sifat rahmah menyayangi dan mengasihi. Nama Ar-Razzaq. Allah memiliki sifat memberi rezeki kepada hamba-hambanya dengan berbagai macam bentuknya. Maka barakallahu fikum ini apa namanya terkait dengan tauhidul asma was sifat yang tidak boleh diberikan kepada orang lain atau diberikan kepada selain Allah. Sifat-sifat ini tadi. Di antara nama Allah Al-Alim. Al-Alim yang maha mengetahui yang zahir ataupun yang batin. Yang terjadi ataupun yang belum terjadi ataupun yang sedang terjadi. Al-Alim. Kalau ada orang meyakini bahwa di sana ada orang Seseorang yang bisa mengetahui perkara yang akan datang. Nah, bahwa gunung Merapi akan meletus ataukah tidak meletus. Nah, diketahui melalui wangsit-wangsit. Akan diketahui bahwa si fulan ini rezekinya banyak ataupun sedikit. Akan punya keturunan ataukah tidak, apakah jodohnya ini jodoh yang baik ataukah tidak baik. Ini semua adalah bentuk pemberian salah satu sifat Allah kepada makhluk. Yang ini bisa bertentangan pertama dengan tauhidul asma wa sifat dan juga bisa bertentangan dengan rububiyah Allah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kemudian kita kembali kepada tauhidul uluhiyah. Kalau kita sudah mengerti secara ringkas tentang tauhidul rububiyah dan tauhidul asma wa sifat, maka kita kembali kepada tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana sudah diketahui bahwa asal kata al-uluhiyah dari kalimat al-ilah. Al-ilah itu yang ada pada kalimat la ilaha. Nah, pengertiannya adalah ifradullah bil ibadah. Pengkhususan Allah satu-satunya dalam perkara ibadah yakni di dalam memberikan dan mempersembahkan ibadah kita ini hanya untuk Allah baik ibadah yang zahirah yang nampak ataupun ibadah yang batinah yang tidak nampak. Yang nampak seperti apa? Istighfar, sholat, haji, dakwah, ya, sujud, ruku, menyembelih, nazar. Ini semua bentuk ibadah yang zahirah, yang nampak. Terlihat dengan mata. Didengar oleh telinga. Ataupun ibadah-ibadah yang batinah. Seperti sifat al-khawf sikap takut, khasyah, kekhawatiran, tawakal, arroja, pengharapan. Ini adalah ibadah-ibadah yang sifatnya apa? Batinah. Semuanya itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Ini tauhidul uluhiyah. <clears throat> Dan itulah inti daripada makna kalimat La ilaha illallah. Nah. Jadi apa itu makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah itu adalah tauhidul uluhiyah. Atau diberi nama juga tauhid al-ubudiyah. Ubudiyah diambil dari kalimat abada, ibadah. Lalu apa maknanya? La ilaha illallah. La ilaha illallah itu tafsirnya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu maknanya. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadai. Tidak ada yang berhak diistighasai. Tidak ada yang berhak untuk kita beristianah minta tolong kepadanya kecuali Allah. Tidak ada yang berhak ditawakali kecuali Allah. Tidak ada yang berhak dimintai rizki kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk dimintai ketentuan apa yang akan datang untuk kita kecuali Allah. Ini makna la ilaha illallah. Dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Luqman. Zalika bi annallaha huwal haq. Wa annama yad'una min dunihil batil. Wa annallaha huwal aliyul kabir. Zalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu dikarenakan dialah Allah satu-satunya yang diibadahi dengan benar wa annama yad'una min dunihi dan bahwasanya yang diibadahi selainnya selain Allah adalah batil wa annallaha huwal aliyul kabir dan bahwasanya dialah Allah al-ali yang maha tinggi al-kabir yang maha besar Allah subhanahu wa ta'ala ini makna la ilaha illallah sehingga dari sini kita tahu bahwa apa yang saya jelaskan ini sebagai prolog mukaddimah atau tamhid untuk kita memasuki beberapa dalil yang disebutkan oleh muallif. Beberapa yang menafsirkan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Benar nggak Ishak? Tidak ada pencipta kecuali Allah. Benar ya? Nah, kalau bilang nggak benar berarti dia bukan Muslim. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa makna ini bukanlah sebagai makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah yang tadi sudah saya sebutkan. La ma'budah bihaqin. Tidak ada yang berhak diibadahi. Kecuali Allah. Dari mana kalimat ma'bud? Diambil dari kalimat ilah. Karena kalimat, perhatikan ini penting untuk sebagai dasar untuk memahami tauhid. Nah, jika antum memahami makna-makna dan definisi-definisi ini akan membantu antum untuk memahami tentang tauhid berikutnya dan berikutnya. Nah, coba perhatikan ini. Diambil dari kalimat ilah. Kalimat ilah asal katanya alaha. Fi'ilnya, predikatnya itu. Alaha itu sama maknanya secara bahasa dengan abada. Nah, itu ya ikhwan? Sehingga kalau ilah itu berarti makluh. Apa makluh itu yang diibadahi? Sama dengan ma'bud. Apa itu ma'lu? Ma'bud. Loh kok bisa? Ya karena Allah sama pengertiannya, maknanya dengan abada. Hantum nah, ya Tuhan. Kalau kita tahu makna ilah itu adalah ma'bud maka dari sini kita tahu bahwa makna la ilaha artinya la ma'buda illallah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak boleh diartikan ilaha diartikan dengan khaliqah. Secara bahasa. Tidak boleh kalimat ilaha secara bahasa diartikan juga dengan malik. Tidak boleh juga secara bahasa ilah itu diartikan dengan mudabbir. Secara bahasa ilah itu berarti ma'bud. Kenapa? Karena asal kata ilah itu adalah alaha. Alaha itu sama dengan abada. Loh, dari mana kita tahu ini? Dari buku-buku kamus bahasa Arab. Jangan kamus Mahmud Yunus ya. Itu kan bahasa Arab di bahasa Indonesia kan. Kamus-kamus yang menjelaskan ma'ani bahasa Arab. Ya penjelasannya pakai bahasa Arab juga. Paham? Nah, dari situ kita tahu makna ini tadi. Nah. Paham ya, kawan? Lalak bingung bahasa Arab diterjemahkan bahasa Arab ya apa terus? Makanya belajar. Jangan putus asa. Dan jangan dianggap itu sulit walaupun sulit. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Jadi ini makna La ilaha illallah Walaupun kalimat la khaliqa illallah secara makna betul. Tidak boleh ada seorang muslim mengingkari ini. Tidak ada pencipta selain Allah. Betul secara makna. Tetapi untuk dijadikan makna la ilaha illallah ini yang tidak tepat. Kenapa? Pertama jawabannya secara bahasa itu nggak benar. Ana ulangi, kenapa kalimat la khaliqa illallah tidak tepat untuk dijadikan definisi la ilaha illallah? Alasan pertama, karena secara bahasa tidak tepat. Kalimat ilah maknanya secara bahasa bukan khaliq, Bukan malik, bukan mudabbir. Sehingga enggak benar dinyatakan la khaliqa illallah, la malika illallah, la mudabbir illallah sebagai makna la ilaha illallah. Yang kedua, alasannya adalah kalau seandainya makna la ilaha illallah itu la khaliqa illallah, nggak ada perang Badar. nggak ada juga hijrah dari Mekah ke Madinah. Bilal bin Abi Rabah nggak akan disiksa oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Nggak ada. Nggak ada perang Uhud. Kalau seandainya makna la ilaha illallah, la khaliqa illallah. Loh kok begitu? Iya. Karena yang dimaui oleh Nabi bukan ini. Kalau ini yang dimaui oleh Rasul, selesai urusannya. Abu Jahal tiap hari nyembelih kambing untuk Rasul. Nah, dan Rasul mungkin sebulan sekali nyembelih ontang menghadiahkan untuk paman kesayangan. Terjalinlah ukhuwah Selesai urusannya. Kalau seandainya maknanya ini. Dan sudah sering juga saya jelaskan, sudah kita pelajari. Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ khalaqas خَلَقَ wal وَالْأَرْضِ la Allah." Kalau engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk bertanya kepada mereka, coba tanyakan ke Abu Jahal dan kawan-kawannya itu. Coba tanyakan. Mungkin ada yang ngira bahwa Abu Jahal itu nggak kenal Allah. Mungkin ada yang mengira bahwa Abu Jahal itu nggak faham kalau Allah itu ada. Nah, coba tanyakan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti kata Allah, mereka akan menjawab Allah. Nggak akan menjawab Latta dan Uzza. Tidak akan menjawab wad dan wasuaan. Tidak akan menjawab Jibril ataupun Mikail. Yang menciptakan. Apalagi wali kutub. Jibril aja nggak mau mereka. Menyatakan. Yang menciptakan alam semesta. Kalau ditanya kepada mereka. Coba tanyakan wahai Muhammad. Siapa yang mengatur alam semesta itu? Siapa yang mengatur itu semua? Pasti mereka akan menjawab Allah. Nggak ada di kalangan Abu Jahal yang men, dan kawan-kawannya yang menyatakan bahwa matahari tidaklah terbit dan terbenam kecuali dengan izin. Lata. Bukan dengan izin Ali. Ali kapan lahirnya? Nah, itu kan ciptaannya orang Syiah Iran. Nah, nggak ada yang menyatakan seperti itu. Tidak ada yang menyatakan bahwa mata bumi atau apa angin bergerak berhenti hujan dan turun dikarenakan atau yang mengaturnya itu adalah Jibril ataupun Mikail. Nggak ada. Nggak ada yang mengatakan itu. Semua menyatakan Allah dan ayat seperti ini yang semana dengan ini Allah ulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Pelajaran bagi umat ini tentang tauhid bahwa bukan ini makna la ilaha illallah yang ketika Rasul menyatakan di atas sebuah bukit memanggil Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian Quraisy, qulu la ilaha illallah." Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan apa beratnya sih wong oh, enggak pakai kursus Abu Jahal itu? Bahasa Arab. Enggak pakai kursus bahasa Arab. Ya. Mereka orang-orang Hijaz yang Al-Quran ini turun kebanyakan atau mayoritasnya kalau nggak semuanya dengan bahasa Ahlul Hijaz. Kalau antum belajar Nahu nanti akan tahu apa itu maksudnya Ahlul Hijaz dan Banu Tamim. Bahasa-bahasa mereka. Al-Quran turun dengan bahasanya mereka. Ketika Rasulullah menyatakan, Ya ma'asyara Quraish, Kulu la ilaha illallah. Apa jawabannya? أبو لهب تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا celaka engkau wahai Muhammad apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami kemudian turut ayat tabbat yada abi lahab watab nah, turun langsung Abu Jahal nggak pakai mikir apa ya maknanya ya sebentar Tak lihat di kamus bahasa Arab. Nggak ada. Apa ini maksudnya? Langsung to the point. Muhammad SAW bilang, Qulu la ilaha illallah. Langsung mereka menyatakan, Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau. Wahai Muhammad. Apa maunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat itu? Kenapa Abu Jahal nggak mau? Sudah sering saya ulangi dan itu penting sekali. Abu Jahal tahu apa maknanya ini. Kenapa kok tidak pakai kalimat ma? Sama-sama huruf nafi dalam ilmu nahu. Kenapa enggak pakai kalimat laisa? Kenapa? Kenapa Rasulullah tidak menyatakan laisa ilahun illallah? Kenapa Rasulullah tidak menyatakan ma ilaha illallah? Kenapa? Tahu Abu Jahal. Nggak perlu belajar kepada Ibnu Akil, wala Ibnu Hisham, wala Sibawe, ataupun yang lainnya. Nggak perlu belajar. Sibawe yang belajar bahasanya Abu Jahal. Bahasanya Abu Lahab. Bahasanya Quraisy dipelajari, diteliti. Kenapa kok mereka mengucapkan ini pakai fathah, ini pakai dhammah? Kenapa kalimat yang sama di sini dirubah yang tadi pakai fathah sekarang pakai kasroh? Kenapa? Itu dipelajari oleh ahli nahu. Dibuatlah kitab-kitab yang banyak. Katanya orang sekarang kitab kuning. Nah. Karena kertasnya apa? Kuning. Nah ini, ini. Ini kitab kuning. ini ya, Masya Allah. Siapa yang bilang ahli sunnah tidak belajar kitab kuning siapa? Nah ini. Ahli sunnah belajar kitab kuning. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azani Allah wa Lah ini makna La ilaha illallah. Nah. Jadi apa tadi maknanya? La mabudah bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi. Satu-satunya kecuali Allah. Kalau sudah tahu begitu, Abu Jahal faham, oh ini maksudnya Muhammad, Ana sekarang sudah nggak boleh lagi datang ke Latta dan Uzza meminta syafaat. Oh, maunya Muhammad ini sekarang anak nggak boleh lagi. Kalau mau pergi berdagang, ya ke Syam ataupun ke Yaman, nggak boleh lagi minta barokah, minta keselamatan, ya kepada Allah melalui orang-orang soleh, wali-wali Allah, saddan waswaan wa yaghutha wa yauqa wa nasra atau Latta Uzza dan mana Wali Walu. Nah, Wali Walu itu delapan, persis delapan jumlahnya. Nah, Barakallahu fikum. Faham maksudnya. Nah, jadi hakeza. Barakallahu fikum. Maka dari itu kita tahu sekarang makna la ilaha illallah. Dari beberapa definisi tersebut. Kalau sudah kita tahu, kita masuk sekarang penjelasan al-muallif rahimahullah taala. Siapa nama muallif? Ya Aman Hannibal, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan Lukman Abdul Dajjal ya. nah, barakallah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali An-Najdi rahimahullah taala wa ghafar lahu. Naam. Kata Syekh dalam dalil pertama yang beliau sebutkan dalam bab ini, wa qaulillahi ta'ala ulaika alladziina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ketahuilah sesungguhnya mereka-mereka yang diibadahi, yang dimintai doa didoa berdoa kepadanya, mereka itulah yang justru banyak berharap dan berupaya untuk selalu bertakarrub kepada Allah. Justru mereka-mereka itulah yang banyak mengharap rahmat Allah dan takut kepada azab Allah. Apa maksud daripada ayat ini? Coba kita perhatikan secara perlahan. Nah, ulaika alladzina yad'un dan mereka-mereka yang kaum musyrikin beribadah kepadanya dan orang-orang yang selama ini diibadahi oleh kaum musyrikin ya yabtaghuna ila rabbihimul wasilah justru mereka-mereka itulah orang-orang yang diibadahi tersebutlah yang mereka itu banyak beribadah kepada Allah berupaya untuk bertakarrub bertawassul melakukan upaya pendekatan-pendekatan kepada Allah dengan ibadah dan amal soleh. Coba perhatikan ayat ini sangat penting untuk diketahui. Dijelaskan oleh para mufassirin diantaranya Al-Imad, Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar, Al-Ma'ruf Ibn Kathir Al-Syafi'i. Nah, merahimahullah Dalam tafsir Ibnu Kathir. Ibnu Kathir itu madhabnya Syafi'i. Menyatakan. Ana memang sengaja nggak nyebutkan tafsir-tafsir yang lain biar nggak terlalu jauh. Ya, karena di negeri Indonesia ini katanya mengaku sebagai madhabnya siapa? Syafi'i. Padahal subhanallah di yaumul qiyamah Al Imam Syafi'i akan menuntut kepada mereka-mereka yang berdusta atas nama Imam Syafi'i. Nah, akan dituntut. Nah, nah ini sekarang salah satu imam besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Gurunya dia punya guru mazhabnya Hambali. Coba. Siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kawan, kawan dekatnya juga madhabnya ambali siapa? Al-Mizzi dan banyak yang lainnya. Coba. Enggak ada istilah-istilah asobiyah di kalangan ulama yang ada ini ya di saat ini di akhir-akhir ini ketika masing-masing punya kepentingan ya. maka dari itu coba kita perhatikan apa kata para mufassirin khususnya Al Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini bahwa ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang beribadah, berdoa kepada para malaikat. Berdoa kepada orang-orang soleh. Berdoa kepada ibunya Isa. Alaihissalam. Siapa namanya ibunya Isa? Hah? Maryam. Karena dia adalah seorang wanita yang waliullah. Seorang wanita yang salihah. mukmina, Ahli ibadah. Maka oleh sebagian musyrikin dijadikan sebagai salah satu wali. Yang dimintai syafaatnya. Dicari barokahnya. Itu adalah Maryam bintu Imran. Ibu daripada Isa alaihi salam. Di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat. Di antara mereka ada yang beribadah kepada orang-orang soleh. Seperti yang sudah disebutkan tadi nama-namanya. Yang disebutkan dalam Al-Quran. Wad, Waswa', wa yagud, wa Ya'uq, wa Nasra. Nah. Masing-masing mengunggulkan yang diibadah ini. Masing-masingnya itu mengunggulkan. Nah, ada juru kuncinya, ada penyeru-penyerunya. Nah, ini mereka. Dan masing-masing mereka punya kelompok-kelompok. Punya kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok yang membanggakan peribadatan kepada wadun waswa wa yaghut wa ya'uq wa nasra. Kelompok lagi yang e, kalau sekarang namanya apa? Tariqah. Tarekat. Ada. Loh, dalilnya apa? Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, la takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kalian meniru-niru caranya orang musyrikin di dalam beragama, jangan. Bagaimana cara mereka beragama? Mereka membagi menjadi kelompok-kelompok yang masing-masing kelompok itu membanggakan dirinya. Masing-masing punya cara berpikir sendiri-sendiri. Sekarang ini pun begitu terjadi. pikirnya kelompok ini lebih mantap. Solawatannya kelompok ini lebih baik lebih ini, lebih ini, lebih itu. Nah. Lah, barakallahu fikum, ini pun terjadi. Lah yang diibadai oleh orang-orang musyrikin itu adalah orang-orang soleh, makhluk-makhluk Allah tercinta. Malaika, as-salihun, para nabi. Ya. Ini yang diibadai. Dalam ayat ini, ada salah satu bentuk penafsiran terhadap tauhid dan sekaligus sebagai bentuk penafsiran dan rincian maksud daripada kesyirikan. Jangan ada yang mengira bahwa orang-orang musyrikin Arab itu menyembah batu, sekedar batu. Sama mirip dengan orang-orang Buddha menyembah siapa? Brahma, Brahma. Brahma atau Brahma? Hah? Iya. Brahma apa Brahma? Brahma. Hmm. Kalau Brahma apa? Ayahnya Raden Bentar, bukan? Nah. Barakallahu fikum atau menyembah Wisnu dan yang lainnya. Tidak. Tidak hanya itu batu yang dijadikan batu oleh orang-orang Quraisy sebagiannya orang-orang Quraisy berkeyakinan bahwa ruh daripada Latta ya, ruh daripada Latta itu masuk ke dalam batu tersebut. Jadi batu itu memiliki kekuatan ruh. Nah, bukan sembarang batu. Patung yang ada di sekitar Ka'bah Patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Itu adalah patung-patung jelmaan daripada orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Tapi memang benar-benar soleh. Ya. Wad dan waswa wa yaghut wa itu semua betul-betul orang-orang soleh. Maryam, ibu daripada Isa adalah seorang wanita yang salihah. <clears throat> Ini yang kemudian Allah nyatakan dalam ayatnya, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Itu ya wahai musyrikin kata Allah. Coba kalian itu sadar. Orang-orang yang kalian ibadahi selama ini. Orang-orang yang selama ini kalian mintain syafaat agar kalian selamat dari azab. Kalian mintain syafaat agar kalian itu selamat nanti di hadapan Allah. Mereka sendiri justru yang banyak beribadah kepada Allah tidak minta syafaat kecuali hanya kepada Allah. Lah bagaimana kalian kok bisa minta syafaat kepada orang-orang yang meminta syafaat kepada Allah? Minta saja langsung kepada Allah. Kalian mau minta barokah dari Latta wa Uzza orang-orang soleh. Dan yang lainnya itu tadi para patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Sementara itu mereka sendiri siang dan malam beribadah meminta rahmat Allah, meminta barokah dari Allah, takut kepada Allah. Mestinya kalian meniru mereka. Kalau mau berdoa langsung saja. Tapi dasar syaitan sudah membisikkan ya. Bisikan-bisikan. Apa katanya? Ya kan mereka tuh orang-orang soleh. Kalau doa langsung diterima sama Allah. Patas. Nah, lah kalau kita ini kan banyak dosanya. Ya sulit sih mau diterima sama Allah. Kalau nggak pakai perantara. Nah, kalau nggak naik bis patas minimalnya mobilnya digandengkan ke bis patas gitu lah. Jadi sama-sama cepat. Nah, tahu digandengan rak gini. Gitu. Kalau digandengan sama truk tronton, ya sini Surabaya 10 jam bisa 12 jam karena pelan jalannya. Nah, tapi kalau digandengin sama bis patas, nah, cepat. Nah, cepat terbatas. Nah sama juga. Mereka orang-orang soleh. Kalau kami doanya langsung kepada Allah, istighfarnya langsung kepada Allah, nggak bisa harus melalui perantara mereka. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah, dengan perantara Muhammad yang sudah meninggal, Rasul. Balik maqasidana. Sampaikanlah, penuhilah, wujudkanlah segala bentuk kebutuhan kami ya Allah. lana dan ampuni dosa-dosa kami melalui perantara Muhammad. Apa cara seperti ini adalah cara yang dibenarkan. sama juga yang dilakukan oleh kaum musyrikin pada waktu itu. Apa dalilnya? Mereka menyatakan ketika Rasulullah menyampaikan kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah," ucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka menyatakan, "Mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Sungguhnya kami tidak beribadah kepada mereka ini. Kami hanya sekedar menginginkan mereka itu lebih mendekatkan kami kepada Allah. Patasnya itu tadi. Nah, lebih mengabulkan doa kami. Kalau Allah mendengarkan permohonan mereka-mereka ini yang diinginkan oleh kami langsung oleh Allah diberi. Nah, kalau bahasanya Zainuddin MZ, ya, permisalannya seperti kalau kita mau ketemu sama pejabat, mau ketemu gubernur, apa kenal sama kita? Kenal nggak gubernur? Hah? Pak Gubernur, ada Lukman Ba'abdu mau ketemu. Siapa Lukman Ba'abdu? Saya sibuk bilang. Sibuk. Nggak bisa. Maaf. Nah. Tapi kalau melalui ajudannya, kalau melalui orang dekatnya, ya, Pak Gubernur, ini saya punya kawan, ya, mau ketemu. Oh iya ya, monggo silahkan. Jadi langsung diterima. Ya. Masya Allah. Jadi Allah diserupakan dengan makhluk. Allah As-Sami' Al-Mujib Al-Alim Al-Khabir Al-Basir disamakan dengan makhluk Al-Jahil Nah, Al-Dhaif Al-Ajiz disamakan dengan makhluk yang jahil, yang lemah, yang nggak berdaya. Coba, suatu bentuk penyerupaan Allah dengan makhluknya. Semangat sementara Allah menyatakan di dalam banyak ayatnya, wa qala rabbukum namada wa qala rabbukum astajib lakum. Allah menyatakan kepada mereka, berdoalah kepadaku, aku pasti akan menjawab. إذا سألك عبادي عني فإني qarib ujibu da'watad da'i idza da'an kalau ada seorang hambaku memohon, hambaku siapa saja dia, orang soleh pun ataupun yang tidak soleh. Kalau memohon kepada Allah, mau bertaubat, mau minta ampun, ketahuilah Allah itu maha mendengar permohonan hambanya. Mau istighfar, langsung kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis al-qudsi menyatakan ya ibadi kullukum tudznibun wa kullukum tukhtiun fastaghfiruni astaghfir lakum atau fastaghfiruni aghfir lakum wahai hamba-hambaku sesungguhnya kalian ini banyak dosa banyak berbuat salah maka dari itu, mintalah maghfirah dariku, kata Allah. Mintalah ampunan kepadaku, pasti aku akan berikan ampunan. Nggak Allah menyatakan, mintalah ampunan kepadaku melalui orang-orang soleh. Nggak ada. Langsung minta kepada Allah. Nah, maka dari itu, Rasul pun memerintahkan kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya, kalau berdosa segera minta ampun kepada Allah. Ya ibadallah istaghfirullah fa inni astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah. Wahai hamba-hamba Allah, mintalah ampun kepada Allah. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah. Setiap harinya meminta ampun kepada Allah seratus kali. Rasulullah menyatakan, mintalah ampun kalian. Enggak kemudian, mintalah ampun kalian melalui perantaraku. Nah, enggak. Maka dari itu, dalam ayat ini ada suatu bentuk rincian bagi kita. Pertama bahwasanya jangan dikira orang-orang yang diibadahi oleh kaum musyrikin pada waktu itu adalah orang-orang jahat atau batu-batu, pohon-pohon belaka. Tidak. Tetapi mereka beribadah kepada orang-orang soleh, kepada Jibril, kepada Mikail, kepada wali-wali Allah, kepada uh, uh, Maryam, Ummu Isa. Nah, dalam ayat ini. Yang kedua, bahwa justru mereka yakni orang-orang yang diibadahi oleh kaum musyrikin, mereka itu diantara sifatnya adalah selalu beribadah, selalu bertakarruh kepada Allah, mencari amalan-amalan soleh untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yarjuna rahmatahu dan mereka itu selalu memohon rahmat Allah. Hanya kepada Allah minta rahmat, tidak kepada selainnya. Dan yakhafuna azabah. Mereka itu takut kepada azab Allah subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab ini uh, ayat dalil pertama dari uh, bab tafsir tauhid wa syahadat alla ilaha illallah. Uh, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.